Dawuh dari guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Beliau telah direkam kegiatannya beberapa waktu yang lalu khusus khusus untuk mengingatkan kita pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir yang hadir di alun-alun Solo tercinta ini. Sekali lagi kepada para pecinta dan pedamba kanjeng Nabi Muhammad. Mari kita da dengarkan dawuh dari guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Kami persilakan kepada tim teknis. Berkat solawat maksiat minggat. Nah, minggat ini yang ning kasar. <laughs> Jadi wong Solo nyindir, Bib, mbok aja minggat tak ganti berkat selawat uripe nikmat. Tak ganti ngono, tapi kok nek ning Jawa Timur tetep berkat selawat maksiat minggat ngono lho ya. Ya nek ning Solo berkat selawat uripe nikmat. Ditambah neng ning tengah-tengah berkat selawat Indonesia selamat. Tapi malah saya sing selawatan ki sing gawe ruwet malahan ya. Aja. Orang-orang yang sholawat saya berharap justru menjadikan tempat-tempat kita itu selamat karena kita. Lah bagaimana saat ini? Saat ini kita mestinya setiap orang-orang yang bersolawat, yang menjalankan majelis-majelis solawat, mengamankan. Ojo wedi, ojo khawatir Indonesia bakal aman, bakal selamat sebab ijene rosok. Oh, Mestinya kan ngono ya. Mestinya begitu. Sebab apa? Sebab majelis itu majelis yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Majelis di dalamnya ada ilmunya, ada rotib ada ada maulidnya, ada macam-macam di situ. Silaturahminya. Jadi semua ini luar biasa. Kalau dijalankan dengan bagus. Pesan saya, Alhamdulillah saya lihat sudah bagus. Di beberapa tempat sudah mulai tertib. Saya minta ini kan cuma perwakilan aja ini. Nanti saya kepingin ketemu sama rois-roisnya perwakil setiap daerah. Saya minta untuk ke depan kalau majelis dipisah antara laki dan perempuan. Itu wajib harus. Kalau tidak saya tidak akan datang. Saya sudah mulai katakan sama siapapun, nek ora aku ora teko. Kok nek tekan kono tak delok wong wedo-edo kok ning ngarep terus campur ngono, aku nyingkir. Mulih turu. Ya, jadi saya minta rasa terutama sebagai istilahnya pembuka atau apa namanya? sing wiwiti, pelopor, mengawali. Jadi perempuan bukan tidak boleh Perempuan tuh boleh seperti ini, tutupi rapat ngono ora ketok gerak arep injan-injan baik ora iso ki mau ya. Ora apa-apa wong enek layare. Nonton lewat layar orang masalah. Dijep, disiapkan layar, perempuan ditaruh di paling belakang ya supaya tidak anu, yang laki di depan. Sama gendera ki jadi digawa sing gede-gede. Jadi saya minta sing nek ada gendera gede langsung nanti dari relawan saya minta setiap daerah punya relawan. Relawannya sudah ada kata Habib Nah itu relawan itu nanti ngadeg kok tengah-tengah ngono enek wong sing kurang pas, aja di aja dikasari. Dijaki omong sing apik. Cah bagus. Ngapunten nggih. Genderane kita tak jilesik ngene arep mulih tak kek kene. Ngono wae. Aja misu eh akalmu ku ning gendera gawa sakmono akeh aja. Ya nanti akhirnya jadi ribut. Soalnya apa? Anak-anak kita, saya yakin kalian semua dan pemuda-pemudi yang hadir itu kepingin dari wong sing apik, kepingin seneng. Nah, di saat-saat seperti itu Allah juga akan mengabulkan doanya tapi nek senengnya nganggu aturan. Orang seneng itu dungane mustajab. Malah justru akeh sing kok wong sing seneng timbang wong sing sedih. Wong seneng ini dongo donga apa terus. Nek sedih ki jene embel-embele. Dongo nangis gugur-gugur, gara-gara ora iso bayar utang, kan ngono Itu ada sebabnya, ndak bisa bayar utang gugur. yo ya ora apa-apa wong itu kok nangis kok ndonga ki yo ya nangis iso. Tapi di sini ada dongo wong seneng ora mikir apa-apa, akhirnya ora gara-gara los nganti spray ini boe gambar-gambar ya Syekh di ngene-ngene. Aja tertib, boleh gerak, boleh untuk gerak, tapi gerakannya itu rata. Ya. Orang gerakan pencolotan kayak gini, gak kayak polisi joget baik. Polisi gini kan biar nganti saya gitu joget, tapi gorengan itu Orang enak rubah. Ya. Aja. <laughs> enak polisi minta maaf. Soalnya orang duit gaya joget. Jadi di sini bukan joget, bukan dangdutan. Saya minta rosok tadi pelopor. Terus insya Allah. Di mana tempat saya berharap seperti itu. Dan di mana tempat jangan sampai nggak repotnya masyarakat. Wis neng diwai. Jadilah Anda orang-orang yang masyarakat kalau lihat Anda itu seneng. Duh, rombongan harap neng diwai numpak motor roto, ngadu helm, nyeneng kita. Luang gawa gendera gede-gede karo rong rong rong rong. Lagi untuk kampanye, iki solawat. Ngono ya. Ini coba nanti untuk untuk kalian yang dengar di sini nanti sampaikan ke temannya. Ganjarannya akeh menyampaikan tuh ganjarannya akeh. Itu diantaranya. Majelis Ahbabul Mustafa. Saya waktu itu mengadakan majelis ini dengan tujuan supaya kita dicintai Al-Mustafa. Dicintai Rasulullah. Karena wadah itu wadah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang tadinya didatangi cuma orang lima atau sepuluh orang. Yang Alhamdulillah saat ini begitu banyak. Banyaknya ini maksud saya bukan banyak itu dengan banyaknya orang itu berarti majelis itu berhasil. Tidak juga. Saya berharap dengan banyaknya ini banyak pula amal yang diamalkan. Banyak pula sunnah yang ditiru. Bukan banyak orangnya, tapi sunai orang dilakoni belas bahkan orang sholat. Ada juga yang tidak puasa. Lucu ya. Tapi nih selawatan melu, sorgep ngarep dewi. Saya berharap ojo nganti orang-orang yang anti solawat mendapat kesempatan menyalahkan kita karena salah kita. Itu hati-hati. Mencari salah kita. Jadi nek isowi lugu sing khusyuk nikmat buat dirasakan. Solatun bisal itu. Bukan solatun malah. Ada yang ngadek orang sepuluh ngadek mubeng ini Isalam tidak cocok. Mau ini solawat. Misalnya Allahu Allah. Wih malah gue dengan iki iki dongo. <laughs> Doa kok pecicilan kayak lah orang mudeng artinya apa? Lah ya orang mudeng iki iki wis pokoke anggere nek Allah. Ya iki donga ngono wae. Lu gua khusyuk. Allahu malah malah maaf-maaf sekarang ini botol aku wangi sing cilik dikasih potongan kertas diucalke. Ngono seneng. Astagfirullah, dibikin selawatan. Ayo satu sama lagi Jawa Timur tok sing ngono terus terang aja, lo ini saya mengatakan ini terus terang memang Jawa Timur yang begitu. Oh jadi tiru, itu tidak bagus karena ini solawat. Solawat itu ibadah. Arab seneng lah terampung solawat ngono, panak-panakan karo bolamu dewi, Lah orang lucu nanti. Orang nak bawa apane wis bengok dewi bur. Soalnya apa? Itu disorting sekarang ini. Jadi kalau bisa saya minta juga sama sorting Ablesia. ya. Disorting kira-kira kalau ada hal-hal yang kurang sopan atau apa dihilangkan. Ya diedit istilahnya. Dan jangan banyak nyuting wong wedok. <laughs> Wong wedok iki rada diedit lah Ngayen. Diedit. Soalnya wong wedok ki anggere syuting saiki gayane malah digerak-gerakke. Kalau hmm, apa? Ya, hati-hati. Ki selawatan, ini ada yang hati selawatan, selawatan malah mbok mental ke. Wis biasa wae insyaallah. Ya yes, pokoke kowe insyaallah satu sama lain saling nek golek ahli sunnah mudah ahli sunnah. ya. Aja golek sing aneh-aneh. Wah Pip ini siapa tahu nanti saya bisa anu. Ya, oh, seker kalau sekerin sekerat ngene. Gitu ya. Seker sing waras-waras. Seker enak sing orang waras kok aneh akeh. Orang manden orang poso ya akeh seker. <laughs> Tapi ya melu seker pecinta Habib saya, ora gayamu. Cinta Habib saya kok udut neng tengah jalan. <laughs> Di bulan Ramadan aja ya. Itu tadi diantaranya itu tadi. Saya minta insya Allah Habib Husin bisa terus mengarahkan dan para habaib yang lain, para kiai-kiai, para ulama dan tokoh-tokoh yang lain arahkan terus, arahkan. Insya Allah kita selalu bersama. Di mana terus, di mana di daerah-daerah diadakan kegiatan, diadakan kegiatan dan kegiatan-kegiatan satu sama lain saling mendukung. Nah, tetap apa yang saya sampaikan tadi dijalankan. Kalau saya dianggap sebagai penasehat, jadi saya mohon nasihat-nasihat itu dijalankan dengan benar. Soalnya maaf di saat ini dan di zaman ini banyak orang-orang yang kelihatannya di depan kita iya tapi di belakang kita tidak. Jadi ini saya tidak mau. Kalau memang betul-betul ingin bersama, ayo kita bersama-sama untuk mencari kebenaran. Saya belum tentu lebih benar daripada kalian. Saya belum tentu lebih benar daripada dan lebih baik daripada kalian. Para habaib kalian, para kiai kalian insya Allah mungkin lebih baik daripada kami. Tetapi kerjasama ini insya Allah Seandainya ada kekurangan saya Boleh ditegur, bukan tidak boleh ditegur sampai, oh babe, kalau gini gimana Kalau gitu gimana Musya, Musyawarah itu lebih baik Daripada kita gergrudet nengati Pesan saya Ini kan pilpres belum selesai no. Ojo do ribut ya Jangan mikut-mikut ribut Ojo melu-melu anu Sopo wae sing kemenang Ojo ke yang menang yang merasa menyoblos sing menang ojo bangga diri, yang kalah jangan kecil hati ya. Bismillah kabeh sing apik ojo melu edan-edanan. Nggih. Mungkin Habib Husin di sini ada <laughs> Habib Rafal juga Masya Allah Yang tadinya mungkin sholat terawih tempat antum Habib tadi ya. Sing <laughs> repot ke Habib Novel mungkin. Bismillah. Lah kalau memang kegiatan-kegiatan seperti itu, solawat itu siapapun yang mengadakan solawat kita wajib mendukung. Kecuali ada sesuatu yang aneh-aneh, ya kita dekati, kita ajak bicara supaya tidak timbul keanehan. Kalau masalah campur laki dan perempuan di tempat kita pun juga sering campur. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati Soalnya campur ini memang berat. Walaupun bagaimana ditanya tetap tidak setuju saya itu. Cuman karena sudah terlanjur begitu ya sudah kita hadapi dulu. Sambil nanti kita atur supaya ada setirnya, ada ini. Dan saya minta untuk berikutnya disetir. Supaya bisa nu Apalagi ngurusi uang ratusan ewu. Wangel untuk nyetar-nyetir. Sak mampu nih pokoknya dipisah gitu ya. Mm-hmm. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para jamaah Baik dari Malang Raya Maupun dari Solo Raya Yang saya hormati dan saya muliakan Jawa Tengah dan Jawa Timur Dan seluruh yang hadir Walaupun atau maupun yang masih ada dalam perjalanan Pada kesempatan ini sebelum dilaksanakan pembacaan maulid dan taklim ada beberapa pengumuman perlu saya sampaikan para hadirin, para jamaah Alhamdulillah kita pada malam ini bisa berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka pembacaan maulid dan taklim mudah-mudahan kehadiran kita bersama menjadikan satu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, bahwa pada malam ini ada beberapa keistimewaan para jamaah. Yang pertama, kita bersolawat, bertaklim bersama para habaib dan para kiai. Yang kedua, keistimewaan pada malam ini adalah eh, bahwa panitia, baik panitia dari Malang Raya maupun panitia dari jamaah Ar-Raudhah pada malam ini memberi kesempatan kepada para jamaah untuk menampung jariah penjenengan untuk menampung sodakoh penjenengan jadi pada malam ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya Alhamdulillah pada malam ini ada dua kesempatan penjenengan untuk menyalurkan jariah. Yang pertama, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Nanti setelah mahalul kiam, panitia dari Riyadul Jannah akan menampung jariah penyenengan. Yang kedua, setelah doa akhir, kami mengajak dengan penjenengan semua karena uh, uh, markas Ar-Raudhah atau jamaah majelis ilmu dan zikir Ar-Raudhah sedang membangun musola dan markas besar. Kami mengajak pada para jamaah nanti di akhir doa juga berpartisipasi untuk e, mengulurkan dan memberikan jariah penyenengan. Sekali lagi pada malam ini ada dua kesempatan penyenengan Yang pertama kesempatan yang ditampung oleh panitia dari Riyadul Janah yang dilaksanakan setelah mahalul kiam. Yang kedua kesempatan uh, yang dilaksanakan atau yang dihimpun oleh panitia dari ar yang akan dilaksanakan nanti setelah atau bersama doa akhir. Mudah-mudahan para bapak dan ibu amal penjenengan jariah penjenengan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang lebih banyak lebih sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa pengumuman. Eh, kemudian sekilas akan di Nanti sekilas ada ada eh, tayangan rencana pembangunan musola dan markas besar Arullah yang akan langsung dipimpin oleh eh, Ustaz Ali kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang terhormat, Insya Allah kirap sudah mulai berjalan dari markas besar Rodo. Kita akan ikuti kirap tersebut secara live, secara langsung dari proyektor atau dari layar yang tersedia dipandu oleh Ustadz Ali. Tumateng beliau dipersilakan sebenarnya. Ibu yang terhormat sambil melihat tayangan dari siaran langsung kirap kita, kami persilakan para jamaah putra terutama merapat ke selatan. Jamaah putra merapat ke selatan. Kemudian mohon dihindari untuk tidak terjadi ikhtilat percampuran jamaah putra dan jamaah putri terutama yang bukan muhrim. Untuk ketertiban majelis ini kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada semua peserta penabuh rebana, bagi yang baru datang silahkan langsung merapat ke depan panggung. Kemudian yang untuk putri di sebelah kiri dari panggung utama. Kemudian untuk jalannya kirap, ini sudah berjalan menuju ke alun-alun utara. Kemudian untuk penabuh rebana, sebentar lagi akan dipimpin uh, oleh Ustadz Ali Maksum untuk memberikan briefing kepada seluruh penabur bana untuk menyamakan nada dan suara. Kemudian uh, pengumuman yang ke berikutnya bahwa kotak amal jariah pada malam hari ini akan tersedia dua kali. Yang pertama yaitu untuk e, dari Majelis Riyadul Jannah untuk pembangunan dan perluasan majelis dari Riyadul Jannah sendiri. Kemudian yang kedua, kota amal dari majelis Ar-Raudhah yang untuk perluasan dan juga pembangunan dari majelis Ar-Raudhah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diberitahukan khususnya kepada penabuh hadroh dalam proses pembacaan maulid nanti ada beberapa materi kosidah yang nanti diminta dimohon semua untuk bersama-sama tabuh rebana memukul semuanya diantaranya nanti ada beberapa materi kosidah mulai dari awal pembacaan maulid tadi sudah dipersiapkan yang pertama adalah qasidah Ya Rabbi salli ala Muhammad ini nanti dibaca biasa terus disambung dengan pukulan hadroh contohnya kayak begini يا ربي صل على Muhammad يا ربي صل عليه وسلم nanti sampai pertengahan fasal dilanjutkan dengan pukulan hadroh nanti يا ya Rabbi صل على محمد يا Rabbi صل عليه وسلم يا رب ini nanti dipukul pakai hadro bersama-sama. Pertengahan bacaan pasal nanti. Nanti menyesuaikan daripada hadro yang di atas. Nanti ada hadro dari Jepara dan juga dari Malang Raya untuk memimpin jalannya Maulid. Dan nanti setelah itu dilanjutkan dengan Maulid apa namanya? Assalamualaikum dengan pukulan halus terus disambung dengan pukulan yang cepat. Terus berjalannya rawi pembacaan rawi nanti ada qasidah Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ini nanti seperti lagunya yang dibacakan oleh Habib Syekh. Terus nanti ada disambung dengan cepat. Itu ya. Setelah itu sampai mahalul qiyam, habis qiyam, dibaca rawi terus sampai akhir rawi sebelum doa kita baca qasidah al-madad nanti bersama sama tabuhnya. Itu skema tabuh rebana yang nanti kita minta semuanya hadroh untuk bersama-sama kompak dengan qasidah tadi yang saya sebutkan. Atas perhatiannya terima kasih. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحسبن يا عند ربهم يرزقون يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلي بدرا قال الفتى الحبشي إلى الغنى وردنا زائرين بغى كرامة كامل تصلح بها عن أهلنا الكرام قد بدت يا حبيبي يا شيخنا المشهور أولادك ببابك واقفين يا بين علي ذا حلها عطوه دق قاسدين الحمد لله الكرامة قد بدت يا خطواه من المولى وسير الناس فيحيي الميتين يا ناس يرى الكاس ساك دون كاسك علينا أنا علي بدعي وأنا يا أبو علي نبغى شفاعة من أهل المسلمين مريضنا يشفى وناقصنا يا في حَتَّى dengan jamaah umum bisa dibuka. Ya, kain putih yang batasi di laki-laki itu bisa dibuka. Yang untuk putri biar tetap, yang putri biar tetap. Yang laki-laki saja. Yang di depan saya persis nih kanan atau kiri silahkan dibuka pembatasnya. Patoknya dibuka. Ya. Silahkan teman-teman banser merapat ke depan sehingga jemaah yang lain bisa masuk ke ke depan lagi. Eh, teman-teman uh, dari polisi tadi, ibu-ibu ada di mana posisinya? hadroh ibu-ibu. Ya, di pojok sana ya. Terima kasih. tim hadroh tadi yang saya tunjuk tiga orang silahkan uh, apa namanya duduk di paling depan sana atau situ sudah sudah apa cukup cukup situ dah Ali Maksum vokalnya Riyadul Jannah mana ke depan semua di soft awal vokal Riyadul Jannah yang vokal di soft awal Ali Maksum sama dua vokal dari Jepara Ali Maksum silahkan di depan tiga ya Puan Fandi. Vokal utama, vokal utama. Fuad Afandi. Enggak, kesini aja, kesini aja. Ini kan ada mic-mic yang kita pakai nanti bisa dipakai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini walaupun agak mendung udara cerah. Insya Allah hujan tidak turun anginnya sejuk. Ya semoga malam ini bawa keberkahan untuk khususnya bangsa yang kita cintai ini. Amin Allahumma. Amin. Sekarang ini jam setengah sembilan ya, kurang lima menit. Setengah sembilan tepat kita mulai acaranya. Lima menit biar persiapan. Tolong untuk ibu-ibu TNI Polri di sana tadi kelihatannya belum minum itu. Ya. Tolong dikasih minum. Masya Allah. <laughs> Ada kasat intel di sini. Makasih Pak Fakhrudin. Ada Pak Helmi Ketua NU Solo. Alhamdulillah. Depan aja depan. Vokal vokal vokal depan. Sini. Depan. ngadepnya ke sini, ngadep ke apa namanya? Nah, agak samping tapi ngadep ke depan sini. Ya, foto foto. Kamera tidak terganggu kan dengan pemandangan teman-teman yang di depan? Enggak ya, untuk yang syuting. Eh, tiga hadroh tiga tadi yang sudah saya tunjuk bareng sama vokal nih. Walakum. Eh, nanti anak di situ. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan Bahya Umar Syahid dari Pacitan. Insyaallah ini tanda keberkahan ada orang tua di tengah-tengah kita. Umur umur beliau baru 105 tahun. Umurnya baru 105 tahun. Tapi tidak pernah meninggalkan majlis, tidak pernah meninggalkan solawat. Gak usah tepuk tangan ya, ganti solawat. Ya, tidak tidak pernah meninggalkan majlis, walaupun ngaji sampai jam 1, jam 2 kita tidur Mbak Umar masih melek. Ini Mbak Umar syahid. Allahumma sholli sallim alaihi. Ya, panitia Kita akan mulai majelisnya. Saya akan berikan sedikit keterangan karena kita tidak pakai pembawa acara ini ya. Enggak pakai pembawa acara protokoler enggak. Ini langsung majelis jalan kita niat ngundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dikhatamkan Al-Qur'an di atas panggung ini sore menjelang maghrib oleh ibu-ibu dari Jamuri dan murid-muridnya Mbah Yai Umar dari Pondok Pesantren Al-Muayyad sudah dihatamkan sore dengan niat biar panggungnya berkah. Biar alun-alunnya jadi ber berkah, biar yang duduk itu sudah mendapatkan keberkahannya Al-Qur'an. Nah, sekarang kita akan mulai Maulid Simtudurar diawali dengan pembacaan qasidah oleh anak dari guru kita insyaallah Kiai Abdul Rahim yang dikenal dengan Gus Rahim. Ismu Muhammad Rafi' ya, namanya Muhammad Insya Insyaallah akan bacakan qasidah, qasidahnya Al Idrus ini. Ya, bismillah insyaallah. Setelah itu akan dilanjutkan ya Rabbi sallallahu Muhammad. Tadi sudah dikasih tahu Ali ya. Caranya kemudian nanti assalamualaikum seperti biasa dan tadi saya sudah ngomong sama Gus Rohim gimana selanjutnya. Ya, nanti ada qasidah Allah Allah di setelah Miftahul Jannah. Untuk teman-teman rebana Tolong nanti perhatikan teman saya yang tiga ini ya. Kemudian dengarkan irama bassnya itu. Jadi satu dengan yang lain saling saling apa namanya melihat tangannya. Jangan saling mendahului. Telinganya digunakan dengan baik sehingga irama rebananya itu bisa bersama bisa bersama-sama. Coba rebananya diangkat. Iya. Sudah? Saya mau kasih satu contoh ya, siap-siap mukul ya. Siap mukul, cuman contoh tok ini, contoh. Ali Maksum dikit aja, teman-teman. Coba kasih contoh lagu صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله عليه أخص به hadirin hadirat dari berbagai majelis baik dari Jawa Tengah dari Jawa Timur bahkan juga ada majelis dari Jawa Barat Alhamdulillah wa syukurillah saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka ingin melantunkan kita zikir kepada Allah dan melantunkan kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kita bermunajat semoga majlis yang kita hadiri di tempat yang mulia ini Sebenarnya lapangan ini tidak mulia. Saat ini malam ini menjadi mulia karena kumpul kita untuk bersama-sama berzikir dan bersolawat. Sekaligus nantinya kita diisi dengan majlis ilmu. Maka mari kita bersama-sama untuk menata niat yang baik di majlis yang mulia ini. Jangan sampai ada ucapan lesan yang keluar di tempat ini daripada perkataan-perkataan yang kotor. Jadikanlah ucapan yang keluar dari mulut kita ucapan yang suci yaitu berzikir kepada Allah bersolawat kepada ganjil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengaran kita mari kita dengarkan dengan kebaikan-kebaikan. Penglihatan kita mari kita lihatkan dengan kebaikan-kebaikan. Apapun seluruh anggota kita di majlis yang mulia ini kita jadikan seluruh gerak-gerik kita di dalam kebaikan-kebaikan. Semuanya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk min ahlil khair. Daripada orang yang baik-baik. Semoga Allah pandang kita. Semoga Allah memandang kita semuanya dengan pandangan dengan penuh kasih sayang. Allah mangdurna bi'ainir rahmah. Allah mangdurna bi'ainir rahmah. اللهم انظرنا بعين الرحمة ومن نظر الله إليه بالرحمة لا يعذب بعده أبدا dengan kita khusyuk berzikir dan bersolawat dan berdoa dan mendengarkan ilmu semoga nantinya kita pulang dari tempat ini kumu maghfurul lakum kita semuanya pulang dari tempat ini tidak ada lain kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Badalullah sayiatikum hasanat dan semoga Allah gantikan segala kejelekan-kejelekan kita diganti dengan kebaikan-kebaikan. Waqtiyah hajatikum wa hajatina min hawajid dunya wal akhirah. Hajatid dunya bil maisarah wahajatil akhirah bil maghfirah. Semoga apa yang menjadi keniatan kita, hajat kita di tempat yang mulia ini, Allah mudahkan segala hajat kita. Allah kabulkan segala hajat kita, baik hajat duniawi maupun hajat ukhrawi. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama kita awali membaca tertibul Fatihah. Setelah itu kita lanjutkan bersama-sama untuk membaca solawat sampai akhir majlis, mohon kepada para jamaah supaya tetap tenang khusyuk khidmah di majlis ini sampai selesai sampai akhir majlis, ditutup dengan talqinuz zikir dan doa kunut bersama-sama semoga kita pulang nantinya akan membawa penuh keberkahan dari majlis yang mulia ini Maka tertibul Fatihah akan dipimpin oleh beliau guru kita الأستاذ الحبيب نوفل بن محمد العندروس الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي مدين المغربي وجميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب علي بن بكر سكران والحبيب بكر بن عبد الله العدرس الأدني وسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى رسيدي الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب الطاس وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه صنحب فاطمة بنت محمد مولى خاله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ثم إلى سيدي وقدوتي إلى الله وشيخي حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجته حبابة الشفاء بنت طه بن عبد الله أسقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولاده حسين عرفان ثم إلى سيدي الحبيب علي بن بكر سقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد السقاف والجد أحمد بن عبد الرحمن العدرس جدي عبد الرحمن بن حسين العدرس جدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم وإخواتهم وإخوانهم وذريتهم ثم إلى روح يا حميد ثم إلى روح يا أحمد شاذلي وأصوله وفره وشيخه ثم إلى روح الحبيب حسين بن حسين بركبة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وصنع أولياء هذه البلدة وصليها أولى روح بها عمر ثم إلى روح بها حسن منها ثم إلى روح بها سلمان pembongan ثم إلى أرواح جميع أولياء أولياء الله الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم خصوصا من كان في السابق حاضرا معنا في مثل هذا المجلس أن أهل البقيع وأهل الزنبل والفرات والأقدر وجميع تراب البشر أن الله وأهل التفاس من أموات المسلمين وأهل غنبت بكونان أن الله يغفر له ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ومن له تعلق بنا ويدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يمن علينا وعليكم بما من على عباده الصالحين من الأنوار والبركات والنفعات والأسرار والأرزاق حسية والمعنوية والعلوم اللدنية وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada semuanya yang hadir maupun yang berhalangan yang mendengarkan doa ini, yang melihat majlis ini dimanapun berada, yang berniat baik semuanya, semoga Allah menjadikan semuanya mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyampaikan semuanya ke hadapan Rasulullah, bisa sampai ke Madinah Al-Munawwarah untuk haji dan umrah, ziarah ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga semua orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzah sana khususnya Habibi Anis bin Alwi Al-Habsyi dan keturunan dan keseluruh leluhurnya dan juga Mbayai Ahmad Razili wal Habib Hashim bin Zain Barakbah wa jami' sadatina al-alawiyyin di alam barzah sana dan orang-orang anda semua, orang tua anda semua, keluarga anda semuanya malam hari ini di alam barzah sana mendapatkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga roh-roh mereka yang suci dihadirkan oleh Allah di majlis yang mulia ini sehingga majlis kita mendapatkan keberkahan di atas keberkahan dipanjangkan usia semuanya khususnya usia guru-guru kita usia usia Mbah Ya Umar semoga panjang umur kita kepada semua guru-guru kita yang ada di tempat ini semoga panjang umur sehat wal afiat dan khususnya menjelang 17 Agustus ini kita niatkan majlis ini semoga Allah taala menjadikan bangsa ini dapat bangkit dari segala kekurangannya bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan kebahagiaan, masyarakatnya hidup dengan ketenangan dan perdamaian, dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, dijauhkan dari segala hal yang mencelakakan, dijauhkan dari segala hal yang akan menyebabkan pertikaian dan perpecahan. Semoga bangsa ini dipersatukan oleh Allah Ta'ala dengan penuh kenikmatan perdamaian. Dan semoga semua yang hadir kelak mendapatkan husnul khatimah setelah panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ke ketaatan. Dan atas niat ini serta niat semua orang-orang soleh, niat Habib Ali, niat Gus Rahim, Abdul Rahman dan guru-guru beliau berdua ala hadiniyah wa tilkaniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.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 الله وبركاته يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى مندقا وأسدك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بدك تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء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 تراهم ركعا سجدا يبدغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون على النبي يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب الله فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وضرزت برد العوالم بطراز التكريم وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل حق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى باندشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فلو الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلبي يا لقلبي السرور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله فمن فجد وادي البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وولينا محمد الرؤوف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من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 بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم اشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مفتاح لا وتمت إرادة الله في العلم القديم في ظهور أسرار تخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة المنة الغامرة فانفلقت بيضة تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وقف الكمال المطلق والحسن التام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبدون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بنوجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأذكار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف ويرق ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن الأسماء في من شان يوصف ذلك الموصوف تشميقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام من شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدويني ما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تشوق إلى سماء اوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي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 عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرنا عن ولي خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وسلم وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد عدلت الرواية بأن أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فزودت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم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 محمد صلى الله بحري أزحت ما بفؤاد من لظى الكدر ناشدتك الله الجزد العكيق وهب مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممترة مخضرة الترب بالأعشاب وسهاري بها المسارات والأفراح دائمة يا إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن حزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا حبيبا حبيبا حوت حبيبا به الأكوان عامترة يضوع رياه في برا سخيا تكيان تقيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر فرد الجلالة بحر الجود إن تره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضني زين الوجود زين الوجود وخير الله زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حضر عنه الجمادات أضحت وهي مفسحة وقد أتى مدحه في معظم صور محمدا محمدا محمدا خير خلق الله خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا ويا سروري ويا سروري ويا روحي ويا وطني أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر أنت الخياف لمن ضاكت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا تجري برؤية سيدي وأجلي صدى القلب الكثير صداؤه يا أجله صار القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله مهبة صباه وما أطرب الحادي فطاب حداؤه مع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 اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تعطيك عن كتابته بطون الأوراد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلا مكارم أخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين خرما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الصغر وله المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو لبس الشفيق الرحيم لليتيم وأرمله وله مغازه الذي أحلاكه الهيبة القوية الذي تنبيد منها فرائز وفياء من البرية ومن نشر به تأطرت الطرق والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكماليه والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسيا وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمعت بوصف حبيبي وشانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على النجم السهاب إناني وقد انبشر قلمه في تدوين معافة العلم من وقاه مولد نبي الكريم وحكاية ما قلم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فهزلنا مني أن أمسك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا واختفى المجتمعنا غاية Amen.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 Alhamdulillah pembacaan sebagian dari Maulid Simtudur sudah selesai. Kita akan lanjutkan acara demi acara. Terima kasih karena telah bersabar. Insya Allah kesabaran ini nanti kalau di yomil Mahsyar yang lain nunggunya kepanasan. Semoga kita nanti mendapatkan naungan seperti malam hari ini. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah di samping saya ada Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Purnomo. Dan ini besok malam itu malam Purnomo, jadi beliau nyambut Purnomonya dulu sudah di sini. Ya. Kemudian untuk teman-teman di Solo Raya, di sampingnya Bapak Wakil Wali Kota adalah Kiai Haji Abdurrahim bin Ahmad Syahdiri, pimpinan dari Majelis Riyadul Jannah Malang. Di samping beliau adalah partner daripada Gus Rohim. Ini kiai tapi maunya dipanggilnya Gus terus. Ini curang nih ya. Ini Gus Rohim ini nggak pernah mau diganti julukannya. Kiai Abdul Rohim tapi mintanya dipanggilnya Gus Rohim. Di sampingnya adalah Habib Abdurrahman Barakbah. Jadi Majelis Riyadul Jannah ini Masya Allah pengasuhnya yang di atas yang tampak di depan terus ini namanya bersandar pada bismillahirrahmanirrahim. Kiainya Abdurrahim, Habibnya Abdurrahman. Ya. Kemudian di samping Habib Abdurrahman adalah uh, dai muda kita ya. Dai muda kita Habib Muhammad putra Habib Husin, cucu dari Habib Anis. Dan kalau saya sebutkan satu persatu nanti majlisnya sampai subuh. Ya. Di, di pojok sana ada Pak Helmi, di tengah ada teman-teman dari Kiai Jamuro, eh, pemuka-pemuka solawat Solo ya. Ada Pak Yayaji Idris, ada Pak Samahin, dan kawan-kawan nih. Alhamdulillah makasih atas rawuhnya, mohon maaf tempatnya seperti ini. Sebelum Pak Purnomo menyampaikan sambutan, perkenankan dahulu nanti Gus Rahim sama saya Pak Muhammad akhir biar sesepuh-sesepuh ini yang ngomong duluan ini. Nah, sesepuh yang pertama sesepuh mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda yang jadi panitia majelis malam hari ini dari Solo, dari GP Ansor, insya Allah Akhina Anwar mewakili semua teman-teman untuk menyampaikan sambutan ringkas. Eh, silahkan langsung saja maju ke depan sana biar kelihatan semua. Nah, betul. Situ aja. Tidak apa-apa, bismillah. Enggak, enggak kurang ajar, jangan khawatir. Ya, anggap saja arahnya sama semua. Allahumma sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para guru-guru kami, para habaib, para alim, para kiai, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang terhormat Bapak Wali, Wakil Wali Kota Kota Surakarta, yang terhormat pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Surakarta, seseluruh raya yang mungkin pada malam ini hadir, Alhamdulillah. Acara pada malam ini telah terlaksana dengan baik, insya Allah. Maka yang pertama saya aturkan, saya aturkan terima kasih dan selamat datang kepada semua jamaah baik dari yang dari Malang, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan selamat datang. Yang kedua kali perlu kami laporkan bahwa acara pada hari ini dalam rangka Haul Habib Anis ya, yang bertepatan meninggalnya tanggal 14 Syawal. Ya. Yang bertepatan pada malam hari ini. Yang kedua kali Acara pada hari ini dalam rangka sambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69. Kemudian yang ketiga kali acara pada hari ini dalam rangka tasyakuran pemilu damai. Alhamdulillah mudah-mudahan damai seperti ini sampai selesainya nanti dilantiknya presiden siapapun nanti yang dilantik tetap damai. Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Untuk yang kedua kali kami aturkan eh, permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami melaksanakan acara pada malam ini mengalami banyak kekurangan mengganggu masyarakat mungkin merasa yang terganggu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang terakhir kali kami memohon kepada sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor menghimbau kepada sahabat-sahabat Banser se Solo Raya khususnya dan seluruh Indonesia ini mohon mari bersama-sama kita dengan TNI, dengan polisi bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh-pengaruh asing yang mana negara Indonesia ini dibentuk oleh anak-anak muda tidak terlepas dari anak-anak muda Nahdlatul Ulama yaitu GP Ansor. Maka dari itu kami mohon kepada sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Banser, apabila ada faham-faham yang rodon celeneh, ya, seperti yang akhir-akhir ini akhir ini mulai berkembang di Solo dan sudah di sudah dilarang ini ya, ya. Ini mohon melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Ya. Eh, saya kira dari, dari saya kurang lebihnya mohon maaf karena ini momennya HUT RI. Kami ajak bersama-sama pakaikan merdeka, Bibi ya. Bersama-sama satu kali bagikan merdeka. Merdeka! Wallahu muwaffiq lam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhina Anwar. Ya. Ini pekik merdeka itu wujud syukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi jenengan teriak merdeka. Itu ya zikir. Ya kan? Allahu Akbar. Itu ya zikir. Jadi zikir itu memang macam-macam. Ya, walaupun tebutannya merdeka, itu Allah tahu wujud dari syukur. Orang sekarang suruh syukur merdeka kok angel ya, rairam. Alhamdulillah, ini lanjutannya yang di samping saya eh, kakak saya. Ya. Beliau pernah manggil saya itu adik, maksudnya ben tetap saya itu awet nom, maksudnya begitu. Insyaallah. Mohon maaf saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajmain Ma ba'du yang saya hormati para sesepuh, para pinesepuh, para kiai, alim ulama, yang saya hormati Bapak Habib Abdurrahman dan Bapak Kiai Abdurrahim, pengasuh Majelis Riyadul Jannah Malang. Terima kasih atas kerawannya pada malam hari ini yang saya hormati Habib Muhammad yang saya hormati dan saya banggakan adik saya Habib Novel bin Muhammad Al Idrus serta yang saya hormati dan saya cintai jamaah Bapak Ibu semuanya yang hadir luar biasa pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul tausiah bersama di alun-alun utara ini dalam keadaan sehat walafiat, lancar dan insya Allah dari sampai akhir nanti. Kami mewakili pemerintah kota Surakarta yang pertama mohon maaf Bapak Wali Kota Surakarta tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang kedua, atas nama pemerintah kota Surakarta menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara, khususnya kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang telah peserta segenap panitia terutama yang telah menyelenggarakan tablik akbar yang luar biasa pada malam hari ini. Seingat saya, selama saya jadi warga kota Surakarta, kayaknya belum pernah tablik akbar malam hari yang diikuti banyak sekali malam hari ini. Hitungan saya mungkin lebih dari 50 ribu ini ya Habib ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang sungguh patut dijak, dicatat dalam sejarah kota Surakarta Solo tercinta ini. Luar biasa. Terlebih takblik akbar malam ini diiringi dengan tabuh 5000 rebana ya, yang sungguh sangat luar biasa. Ini mencerminkan betul-betul bahwa kota Solo adalah kota solawat yang telah dicanangkan setahun yang lalu. Luar biasa. Ter, terlebih lagi tablik akbar malam hari ini antara lain tujuannya adalah untuk memperingati hari kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia sudah barang tentu dengan takblik akbar ini marilah kita introspeksi dan merenung sejenak akan jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita yang telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa dan rakyat Indonesia. Terutama kepada proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Kita wajib berterima kasih dan bersyukur atas jasa-jasa beliau. Sehingga kita pada malam hari ini Alhamdulillah bisa bersama-sama bersimpuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang dari awal sampai akhir saya amati semuanya khusyuk, semuanya hanya kata-kata luar biasa. Mudah-mudahan Allah mendengar dan memohon mengabulkan segala permohonan kita pada malam hari ini. Dan tentu saja harapan kami dari pemerintah Kota Surakarta semoga gema dari tablik akbar dan tabuan rebana menggema ke seluruh pelosok Kota Surakarta. Ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini ke depan selalu diadakan rutin, diikuti baik tingkat kelurahan, RT, RW, yang semata-mata kegiatan seperti ini saya yakin akan menenteramkan hati kita bersama. Akan membuat kota Solo yang tercinta ini tetap aman dan damai. Menjunjung kebersamaan demi sama-sama membangun kota Solo yang tercinta. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, yang terakhir dari kami mewakili pemerintah kota Surakarta, tak lupa meskipun sudah agak terlambat, kami Pak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Surakarta mengucapkan selamat Idul Fitri satu Sawal 1435 Hijriah minal aidin wal waidin mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin kami dan jajaran pemerintah kota banyak melakukan kehilafan, kekeliruan, kesalahan. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia malam hari ini kami mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Dan ke depan harapan kami mari kita bersatu padu bersama-sama membangun kota Solo tercinta. Terima kasih. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Purnama. Allahumma salli alaihi. Nah, ini saatnya Gus Rohim untuk menyampaikan sedikit sambutan karena ya beliau ini dari tadi saya suruh nyambut belum mau nyambut-nyambut terus katanya, menghindar nih. Nah, sekarang saatnya nyambut Gus. Nanti biar B Muhammad terus ceramah, saya nanti yang terakhir nutup. Terus setelah itu kita doa rampung pulang bareng. Insya Allah. Sebelumnya saya minta semuanya duduk. Ya tolong buah-buahan jangan dilempari dulu, jangan dilemparkan dulu. Ya, semuanya duduk Ya semuanya duduk yang tenang, eh, terutama adik-adik. Ini majlisnya biar tetap khusyuk seperti ini ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, al-qaim bihukukillah, ma daqat illa farrajahullah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورد الله تعالى عن أصحاب سادتنا رسول الله أجمعين وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قولوا جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرات المحترمين سكنب para habaib zuriyah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kami muliakan dan kami cintai Abdul khusus pun guru kita Ustaz Al Habib Naufal bin Muhammad Al Idrus allah bituli hayatih dan juga kepada guru kami Al Ustaz Habib Muhammad bin Husin bin Anis Al habshi, mata'an allah bituli hayatih semoga kedua beliau akan diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiah fi taatillah fi rasulih. Pada Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu tidak mengurangi ta'zim kami kepada antum semuanya dan juga kepada pejabat pemerintah sipil TNI Polri khusus kepada Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Purnomo dan juga pejabat yang lainnya dan para masyayikh, para kiai semuanya hadirin hadirat baik dari majelis ar raudah maupun majelis Riyadul Jannah dan majlis-majlis yang lainnya di seluruh penjuru Indonesia Raya baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat semuanya berkumpul di tempat ini dalam rangka pertama silaturahim. Semoga silaturahim kita pada malam hari ini menjadi silaturahim atau ziarah yang makbul ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau silaturahim ini diterima oleh Allah, Allah akan menjanjikan yang pertama akan ditambahi umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umur yang barokah, barokah. Yang kedua, bertambahnya rizki yang barokah. Semoga Allah berikan apa yang kita minta, apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami tidak akan panjang lebar karena kami di sini adalah sebagai tamu. Saya hanya menerima suatu undangan daripada sahibul wilayah yang pertama yaitu kami bersama keluarga besar Majelis Riyadul Jannah memang sudah lama menginginkan untuk bisa hadir bersama Majelis ar di kota Solo. Nah, kebetulan setiap tahun Majelis Riyadul Jannah ini mengadakan pembukaan sekaligus halal bihalal dari berbagai daerah, berpindah-pindah daerah. Tahun kemarin kita mengadakan halal bihalal di Pulau Bali tahun kemarin. Tahun ini alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa halal bihalal sekaligus pembukaan majelis Riyadul Jannah setiap malam Ahad bertepatan haul guru kami semuanya yaitu Al Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al Habsyi di kota Solo. Dan insya Allah untuk tahun yang akan datang ini sudah dipinta oleh keluarga besar Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Tanggul Jember. Jadi untuk tahun depan halal bihalal sekaligus pembukaan Riyadul Jannah bersamaan Haul Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul kota Jember tahun depan. Nah, mudah-mudahan di dalam perjalanan kami safari setiap Sabtu malam Ahad di wilayah Jawa Timur khususnya Malang Raya semoga akan sambung dengan Ar-Raudhah yang di kota Solo. Sebagaimana ini di dalam hadis Nabi ya. Raudhatun min riyadil jannah. Jadi raudhah daripada Riyad, Riyadul Jannah. Pas ini namanya. Dan mudah-mudahan raudhahnya di Solo, Riyadul Jannahnya di Malang. Ma baina Solo wa baina Malang raudhatun min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan antara Solo dan Malang mudah-mudahan sambung termasuk Raudhatun min Riyadil Jannah. Sehingga Solo sampai Malang tidak ada suatu kota, tidak ada suatu desa kecuali diisi bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam. Sehingga nyambung. Nah, dari Solo mudah-mudahan sampai nyambung ke Sewun, ke Hadramaut yaitu di kotanya Sahibul Maulid Al Habib Ali bin Muhammad bin Al Habsyi. Kita menginginkan Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semuanya bisa berziarah ke makam sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al Habsyi di kota Sewun Hadramaut. Ini yang bisa kami sampaikan sekali lagi mewakili keluarga besar Majelis Maulid Ta'alim Riyadul Jannah yang pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali keluarga kami besar dari Riyadul Jannah datang ke tempat kota Sulu ini karena tidak sama Malang dengan Sulu. Sulu lebih halus, Malang itu kasar. Eh, jadi barangkali kurang sopan atau kurang adab tata krama di tempat ini mohon dimaafkan dan kami mohon doa restu semoga keluarga besar jamaah Riyadul Jannah nantinya pulang ke Jawa Timur mudah-mudahan dalam keadaan selamat dalam keadaan sehat wal afiah mendapatkan barokah dari majlis yang mulia ini dan yang terakhir kami umumkan kepada seluruh majlis maulid dan ta'alim Riyadul Jannah yang di wilayah Malang Raya Jawa Timur bahwa untuk kegiatan safari maulid safari Riyadul Jannah setiap Sabtu malam Ahad Insya Allah putaran kedua malam Ahad yang akan datang bertempat di wilayah Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Sekali lagi, untuk kegiatan Sabtu malam Ahad, khusus wilayah Malang Raya Jawa Timur bertempat di Desa Dempok, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Mohon kepada para jamaah khususnya wilayah Malang Raya bisa memulai kegiatannya setelah dibuka di kota Solo ini dari berbagai korwil-korwil dan kordes kordes wilayah desa maupun wilayah kecamatan bisa dibuka kembali kegiatannya rutinan setelah dibuka di malam yang penuh barokah ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf khususnya kepada guru kita Ustaz Habib Naufal bin Muhammad Ali terus. Semoga jalinan silaturahim ini terus akan sambung ila yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma alaih. Gus Rahim. Jazakumullah khair. Bib Muhammad langsung aja disambung. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari cara jawab salam yang yang, yang datang kayak cuma orang 100 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru puluhan ribu. Fali rabbi kullu hamdin jalla surahul ad idhabana biwujudin al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Yang saya hormati guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus serta tamu mulia kita Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah Kiai Haji Abdurrahim atau biasa dipanggil Gus Rahim dari Majelis Riyadul Jannah Malang yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Bapak Ahmad Purnomo Para Romo Kiai, Mbah Umar Syahid, Mbah Idris Sofawi, Pak Samahin, Ketua PCNU Surakarta, Bapak Helmi, dan semua habaib yang lain, kiai yang lain, asatid yang lainnya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang jelas malam hari ini seakan-akan malam hari raya untuk kita semuanya. Di malam hari ini mulai dari tadi banter TNI, Polri gabung bersama dengan Umaro, gabung bersama dengan ulama, tandanya insya Allah mulai dari tempat ini akan membawa keamanan untuk seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, satu cerita untuk oleh-oleh kita bawa pulang tentang keutamaan hati yang punya ikatan dengan orang-orang yang soleh pernah disebutkan di sebuah nasihat. Yang mana nasihat itu disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab kalam kumpulan kalam beliau, nasihat beliau. Di situ ada sebuah cerita. Di sebuah daerah itu mengalami kering yang luar biasa. Kita bayangkan kalau di kota tempat kita tinggal, enam bulan nggak turun hujan, itu udara sudah kering. Ini sampai tahunan gak turun hujan. Sampai masyarakat akhirnya mereka kumpul. Sepakat kita ngadakan sholat istisqa. Ulamanya kumpul, umaroknya kumpul. Sholat istisqa yang pertama gak turun hujan. Terus yang kedua belum turun hujan. Yang ketiga masih juga belum turun hujan. Sampai yang kesekian kalinya masih belum turun hujan. Ketika selesai sholat istisqa, masyarakat waktu itu masih ngumpul di lapangan. Karena abdulnya sholat istisqa itu dikerjakan di lapangan. Datang seseorang kelihatannya musafir karena nggak pernah kelihatan di situ dan bawa tas ransel. Ketika datang ke sana, kemudian nanya ini masyarakat kok kumpul semuanya kenapa? Oh kita sudah kesekian kalinya sholat minta hujan karena kita ngalami kekeringan sampai sekarang belum turun hujan. Kemudian kata orang itu, oh kalau mau turun hujan gampang, cukup saya yang doa, jenengan yang ngamini langsung turun hujan. Angkat tangannya orang itu, Allahumma bihaqi hadzal iskiha ula inas. Ya Allah, berkat kepalaku ini tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya turunkan tangannya, mendung datang langsung turun hujan. Masyarakat kaget. Wah, keramat ini berarti. Tapi bukan kayak Bonari. Ini keramat beneran kalau yang ini. Kemudian masyarakat bingung semuanya, nanya, memangnya kenapa? Kenapa kamu doa, ya Allah, berkat kepalaku ini tolong turunkan hujan untuk mereka semuanya. Langsung turun hujan. Memangnya ada apa dengan kepalamu ini? Maksudnya kok ampuh men ngono loh. Cuma doa berkat kepala langsung turun hujan. Dijawab oleh orang itu, saya itu dikasih karunia oleh Allah karena kedua mata saya pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami karena kedua mata saya ini pernah memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami, makanya setiap saya punya hajat, saya tawasul dengan kedua mata saya ini yang memandang Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Langsung semua hajat saya dikabulkan secara kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di situ ternyata ada yang protes. Maaf, saya mau protes. Kamu cuma pernah ngelihat saya tetangganya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kok kamu yang doa langsung kabul, kok saya yang doa nggak kabul-kabul sampai sekarang? Dijawab oleh orang tadi, cara ngelihatnya beda. Kamu tahu, Abu Lahab itu keluarga Nabi. Mereka duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga duduk sama Nabi, ngelihat Nabi. Tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar jadi manusia yang paling mulia? Abu Lahab jadi manusia yang hina karena Abu Lahab bukan ngeliat Nabi Muhammad tapi yang dilihat Muhammad anak yatimnya Abdullah. Cara pandangnya beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang dilihat ini Muhammad utusan Allah, kekasih Allah. Makanya langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda yang mungkin datang dari tempat yang jauh, ada yang datang dari Malang, ada yang mungkin dari kota lain di Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, ada yang di Solo dan sekitarnya. Anda yang datang ke tempat ini, ketika Anda ke sini, Anda memandang Anda hanya sekedar menjadi mungkin tamunya, sohibul majlis atau dan lain sebagainya, maka yang Anda dapatkan ya barokah yang cukup besar. Tapi ketika Anda ke tempat ini, yang ada dalam bayangan Anda, yang ada dalam cara pandang Anda, anda menjadi tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka balasan yang Anda peroleh, hadiah yang akan Anda peroleh, oleh-oleh yang akan Anda bawa pulang, langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita harapkan semuanya. Perjalanan mungkinnya dari Malang jauh, semalam ini juga langsung pulang. Anda sudah jauh, sudah capek. Insya Allah capeknya Anda semuanya tidak akan sia-sia. Capek di dunia diganti ketenangan nanti ada di akhirat. Amin Allahumma. Kemudian malam ini pun juga bertepatan dengan malam 14 Syawal dengan wafatnya salah seorang ulama pernah ada tinggal di kota Solo mungkin sebagian ada yang pernah ketemu, ada yang sudah pernah duduk bersama, mungkin ada yang sudah pernah salaman. Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi. Sedikit mengenang tentang beliau, karena tadi kita bacakan tahlil, karena nanti kita kata tadi kita bacakan doa untuk beliau. Beliau adalah sosok ulama yang santun, yang murah senyum, yang cinta kepada umat, yang mana dikatakan ketika banyak orang yang ada di Solo dan sekitarnya ataupun tamu-tamu yang dari jauh itu sekedar lihat senyumnya aja masalahnya sudah hilang semuanya padahal belum cerita dari betul-betul senyum orang yang ikhlas, yang betul-betul ingin untuk menggembirakan hati Rasulullah dan hati umat Rasulullah SAW. Tentunya malam hari ini kita semuanya berharap keberkahan yang ada di zaman beliau. Ta'udu barakatu zamanihi alaina allah Keberkahan yang ada di zaman beliau akan kembali kepada kita semuanya. insya allah akan menjadi di antara kita semuanya orang-orang yang akan menggembirakan hatinya Al Habib Anis dan insya Allah malam hari ini beliau gembira dengan apa yang kita perbuat beliau menyaksikan apa yang kita perbuat dan beliau gembira di alam sana insya Allah mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Akhina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya enggak kurang ajar, rotok jauh saja. Sok di situ serba salah. Ya. Boleh saya menjauh dari sana? Ya, tapi mendekat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertama, saya minta maaf ya. Saya nggak bisa nyambut jenengan dengan baik. Tikernya, gelarnya nggak bisa full. Keliling nih teman-teman sesolo raya cari pinjaman tiker. Saya itu pengen orang ngaji itu tempatnya baik. Iya, ngaji itu tempatnya baik. Soalnya almarhum guru saya ngajari saya untuk memuliakan orang-orang yang cari ilmu. Sebab kanjeng Nabi ngajari kita untuk memuliakan orang-orang yang cari ilmu. Sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh. Innal malaikata sungguh malaikat itu gelar sayapnya buat orang-orang yang cari ilmu. Nah kalau malaikat saja ikhlas, rela, seneng bagian tubuhnya yang paling mulia alatnya untuk mencapai ketinggian di sisi Allah Ta'ala untuk bergerak melaksanakan perintah Allah malaikat itu rela diinjak-injak sama kaki kita yang banyak dosa ini tapi senang cari ilmu di situ ada pelajaran kita sebagai umatnya Rasulullah SAW diperintahkan memuliakan siapapun yang datang untuk cari ilmu sedangkan jenengan semua bukan cuma cari ilmu ya zikir, ya doa, ya silaturahim tapi saya mewakili teman-teman baru bisa menyediakan begini dan semua ini berkat kerjasama banyak orang baik itu dari banser baik itu dari relawan dari elemen manapun dari majelis manapun dan malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Indonesia punya sejarah baru yang mungkin belum pernah terjadi semenjak saya jadi manusia di muka bumi ini. Saya belum pernah baca di koran, saya belum pernah baca di internet, saya belum pernah mendengar, saya belum pernah melihat bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dari anggota TNI dengan seragam lengkap anggota Polri dengan seragam lengkap teman-teman pengajian dengan berbagai atribut seragamnya teman-teman banser bisa jalan bareng jalan kaki nabuh rebana dengan niatkan untuk mensiarkan NKRI agar NKRI ini tetap utuh selama-lamanya maka saya ucapkan jazakumullah khairul jazak. semoga tadi yang jalan dari TNI maupun Polri khususnya pangkatnya naik di sisi Allah Ta'ala sebelum pangkatnya dalam kesatuannya. Dan semoga pangkat di kesatuannya nanti naiknya itu cepat semakin bagus. Manfaat untuk umat, keluarganya bahagia, hidupnya senang. Dapat syafaatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga, semoga bangsa ini mendengar, bangsa ini melihat bahwasanya kita sebagai rakyat Indonesia wajib hubbul waton minal iman mencintai tanah air bagian dari iman. Karena itu, yuk kita bawa bendera merah putih ini di samping bendera majelis-majelis kita dimanapun kita berada. Kita tunjukkan bahwasannya hati kita adalah Indonesia. Karena itu, saya menyarankan kepada siapapun jangan pernah mau mendengar golongan manapun seorang yang pakar sekalipun, kalau mengajak Anda untuk tidak mencintai negeri ini, maka jangan dengarkan, jangan ikuti, laporkan kepada ulama-ulama agar dinasehati. Dan kalau membuat ulah, laporkan kepada pihak yang berwajib agar diamankan sehingga negeri kita ini bisa hidup damai, sejahtera, aman dan kita ibadah dengan tenang sehingga tidak ada pertikaian dan permusuhan. Amin Allahumma. Amin. Jenengan ini saya kentak-kentak kok ya belum melek ya. Sudah melek belum ini? Insya Allah jam 12 selesai karena saya mikirkan teman-teman yang dari jauh ya. Itu pulangnya ke Malang masih 7 jam. Makanya kadang saya kalau ke Malang, ke Malang itu ya mau protes gitu ya. Saya itu kalau di Malang hampir nggak pernah nginep. Berangkat sampai lokasi, Pak Pur langsung ke panggung, nggak lama ceramah. Kalau ceramah nggak boleh berhenti. Jadi paling sering itu jam satu setengah dua selesai, selesai. Terus saya pulang ke Solo. Ya, saya jauh sampai Solonya ya agak waktu duha dan jenengan paling satu jam setengah jam yang di Malang sudah sampai sampai, sebetulnya malam hari ini mau, mau balas dendam juga sih saya. Sebetulnya gitu ya. Siap. ini loh orang-orang sholawat ini mau dibalas dendam saja siap gitu ya. Nah, bedanya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi guru saya itu ngajari gitu. Kita memuliakan il, ilmu. Saya nggak akan ceramah banyak-banyak. Cuman ada poin-poin penting yang pengen saya sampaikan. Ya. Tadi dikatakan pemilu selesai, damai. Hasilnya apa? Bukan urusan kita. Itu urusan para peja, pejabat. Urusan rakyat milih, sudah selesai. permilih urusan ngurus. Sudah ada yang ngu, ngurus. Tinggal tugas kita mendoakan agar semuanya terus bisa ah, aman. Ada satu yang mau saya tekankan kepada semuanya. Akhir-akhir ini saya sebutkan dengan jelas saja, nggak pakai sindir-sindiran. Muncul kelompok ISIS, gitu kan ya? Isis, pemerintah sudah jelas melarang. Pemerintah sudah jelas melarang. Jadi Anda jangan takut untuk melaporkan anggota dari kelompok itu kalau corat coret temboknya manapun masang gambar yang begitu laporkan kepada yang berwajib. Kalau di kampung jenengan langsung cabut, langsung dihapus, gak usah nunggu pemerintah yang menghapus. Sakno teman-teman polisi itu. Ya, kesian teman-teman poli polisi, yuk kita bantu. Ayo ah, kita ban bantu. Cukup alat peraganya saja loh ya, jangan orangnya. Alat para peraganya kita bersihkan, diber dibersihkan. Nah, kenapa semua itu terjadi? Kenapa semua itu ter terjadi? Karena ukhuwah antara umarok kemudian ulama Kemudian angkatan-angkatan yang menjadi pelindung bangsa ini dan masyarakat akhir-akhir itu kurang reket. Kurang re reket. Kalau ulamanya buat pengajian, nanti umarok yang datang paling cuma satu dua. Betul tak betul? Betul tak betul? Kita harus buat yang model begini. Buat yang model begini tadi teman-teman dari polisi bilang, tahun depan Rit jalan lagi, saya akan bawa dua, dua peleton atau gimana. Saya nggak nggak, nggak mudeng istilahnya polisi itu. Pokoknya mau bawa temen yang sebanyak banyaknya. Untuk untuk hadroh yang di Solo ini TNI uh, eh, polisinya beda dengan TNI. Kalau TNI semua laki-laki ya. Nah, kalau kalau polisi itu hampir semua perempuan. Yang lakinya belum. Ini tugasnya Kasat Intel untuk menindaklanjuti ke atasnya. Ya, agar pria-prianya itu bisa mukul reba, rebana. Nah, usulan dari Novel bin Muhammad Al-Idrus dan teman-teman untuk menghapus gerakan radikal di Indonesia, untuk menghapus gerakan radikal di Indonesia, maka kami meminta pemerintah maka kami meminta pemerintah untuk membuat di setiap masjid ada kegiatan solawatan seperti ini. Di setiap masjid ada kegiatan solawatan seperti ini. Di setiap kampung ada kegiatan solawatan seperti ini. Dan kami pengen TNI Polri di setiap kesatuan ada tim hadroh seperti malam ini. Kalau udah polisinya punya tim hadroh, TNI-nya punya tim hadroh, musola musolanya punya tim hadroh, maka insya Allah yang namanya golongan yang suka ngajak aneh-aneh terhadap negeri ini akan tersingkirkan dengan sendi sendirinya. Kira-kira jenengan siap dak melatih teman-teman di kampungnya masing-masing untuk menabuh rebana? Yang punya dia, yang punya duit, kira-kira siap dak menghadiahkan rebana untuk teman-temannya yang lain? Gubuk. Yang begitu duit langsung alot ini. Eh langsung, langsung alot. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tapi belum selesai. Ya saya tuh nggak tega sama Pak Purnomo. Buat alasan nggak apa-apa ya. Beliau duduk samping saya ini lama sekali. Jarang pejabat diajak duduk lama itu kuatnya. Biasanya pamit dengan beribu-ribu alasan. Betul enggak nih? Mohon maaf saya ada ada undangan di tempat lain. Itu alasannya pejabat. Tapi kalau beliau tidak punya alasan apa-apa, duduk anteng walaupun kaki nekok kanan, nekok kiri. Angkat kanan, angkat kiri, sama Kemudian dengan Pak Fakhrudin juga Kesat Intel di pojok sana itu anteng nggak meninggalkan tempat. Para kiai banyak yang di belakang ini lebih senior dari kami-kami yang di depan gitu ya. Tapi duduk di belakang ya anteng nggak pergi kemana. Artinya ada ada kebersamaan, ada keber kebersamaan. Nah kebersamaan ini yang jarang. Kenapa saya menghubungi semua teman-teman Banser se-Solo Raya. Saya minta kumpul di Solo. Saya minta kumpul di Solo. Teman-teman gp Ansor menindaklanjuti siap beb gitu kan. Semuanya siap kumpul. Kenapa? Yuk kita belajar bareng-bareng. Jangan jalan sendiri sendiri. Majlis Riyadul Jannah udah ngasih contoh. Kalau bisa majlis dimanapun itu bisa bareng-bareng dengan majlis yang lain. Yang menyebabkan kita goyah. Karena kalau udah ada satu majlis, kadang iri dengan majlis yang lain. Majelis yang ini musuhi majelis yang yang itu, yang itu musuhi yang sana. Sehingga meskipun majelisnya banyak, tapi bercerai berai. Makanya saya pengen yang begini nih, tidak ada lagi kata-kata saya ar saya Riyadul Jannah, saya majelis A, saya majelis B, guru saya A. Kalau yang itu saya tidak mau, yang ada kami adalah duta-duta kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang ahli solawat, ahli zikir, ahli solat, KTP-nya Islam itu adalah saudara kak, saudara kami. Kalau udah begitu, insya Allah negeri ini akan aman seaman amannya. Bu, bu, mau pulang sekarang atau nanti? Sekarang atau nanti? Kok besok jawabannya? Teman-teman yang di sini, pengen pulang sekarang atau nanti? Saya pulang sekarang boleh? Saya mau ngasih hadiah, tapi bukan buat jenengan. Yang pertama buat Bapak Wakil Wali Kota. Ya saya punyanya selendang, jadi ya hadiahnya selendang. Nggak tahu Pak dipakai untuk apa terserah jenengan. Makasih banyak. Suwun sangat. Yang kedua, untuk beliau yang ada di tengah di depan saya persis ini. Ini bisa ngajak seluruh muridnya, santrinya, teman-temannya dari Malang ke Solo, nggak kurang dari 30 ribu orang yang berangkat. Itu kalau kalau seorang kepala TNI pangkatnya sudah apa itu? Bisa menggerakkan 30 ribu orang kompak dalam seketika berangkat semuanya gitu. Apa kira-kira pangkatnya itu? Panglima ya. Nah, untuk panglima solawat yang ada di Solo ini, yang dari Malang ini, maka pantas juga mendapatkan jubah saya ini. Udah ini pulang nggak pakai baju ini. Jazakumullah khair. Nah, nah. tinggal satu. Habibnya ini jarang pakai imamah. Sudah saatnya Habibnya ini pakai imamah. Jazakumullah khair. Ya, Bu. Jarang pakai imamah. Jadi sudah saatnya pakai imamah. Terserah nanti ganti lagi yang lebih besar apa-apa. Cuman simbol saja. Nah, untuk yang yang semuanya, saya juga mau kasih hadiah. Hadiah. Apa itu hadiahnya? Ilmu. Saya mau kasih hadiah ilmu dikit. Setelah itu nanti kita akan doa, zikir, pulang itu nangis tapi nangis yang seneng ya. Saya itu sudah sudah males doa sekarang ini. Kenapa? Udah crossover full kopul gitu ya. Tapi pantas pantasannya majelis kalau nggak ada doanya kurang pantas. Ya, walaupun ini semua ini sifatnya do doa. Ini teman saya Ustadz Muzammil terbang dari Lampung ke Solo cuman mau hadir nih terbang dari Lampung. Ini Ustadz unik. Saya yakin Ustadz di Indonesia jarang yang berani berani niru beliau. Kalau saya ceramah di atas panggung, bahkan panggung kita malam hari ini karena tim yang merias yang memasang semua ini dari Malang. Malang itu kota batu yang terkenal dengan apelnya sampai hiasannya itu apel asli. Ya, dari Malang, itu. bukan apel Solo, bukan, ini keliling. Nanti selesai majelis silahkan diambil apelnya dimakan boleh. Selesai majelis ya, nanti. Saya mau ngasih ilmu sedikit saja, enggak, enggak banyak. Tadi yang Habib Muhammad sampaikan, Habib Anis itu dijuluki oleh umat Islam di Indonesia the smelling hadis. Kalau dulu kita punya the smelling general, maka Habib Anis dijuluki the smelling Habib. Habib yang murah senyum. Ya, saya cuman pengen niru, jadi kadang tuh saya kalau mau ceramah latihan mesem sih. Ketemu orang latihan mesem. Modalnya me, mesem, senyum. Habib itu murah senyum. Ketika beliau akan akan menghembuskan nafas yang terakhir kan tidak ada yang tahu detik-detik wafatnya seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan uh, wajah yang masih penuh dengan alat-alat kesehatan, alat bantu kesehatan. Selang yang ada di dalam mulut beliau. Wajahnya dipenuhi dengan alat-alat, di hidung, di mulut. Saya lihat beliau itu ingat kebiasaannya tiap hari. Saya katakan ini Habib lagi tertawa dalam hati saya di ruang ICU Saya katakan Habib ini lagi tertawa. Kemudian tit nyawanya berhenti, rohnya keluar. Jenazah dibawa pulang ke kediaman beliau di Masjid Riyadh. Di situ betul-betul beliau itu kelihatan ter tertawa. Bukan senyum, tapi tertawa. Akhirnya masyarakat kan diizinkan untuk nonton, lihat, melihat apapun bahasa yang Anda gunakan. Takziah dengan melihat wajah beliau sehingga orang yang yang melihat pun Walaupun beliau meninggalkan dunia yang fana ini, beliau masih membagi senyum kepada semua orang yang takziah kepada beliau. Udah gak bisa apa-apa yang dibagi senyum. Sedangkan kita yang bisa bergerak, kita yang bisa berbuat, seringkali yang kita bagi adalah ucapan-ucapan yang pedas, seringkali yang kita bagi adalah wajah yang yang buram gak enak, Padahal kita bisa membagi senyum kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika sodakoh. Senyum untuk saudaramu sebagai agama Allah SAW. Modal satu ini saja insya Allah jannah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ciri-ciri penghuni surga itu Hayinun lain, orang yang gak ruwet, orang yang serba mudah, wajahnya teduh penuh dengan senyum. Makanya minimal kita samakan wajah kita ini dengan ciri-ciri penghuni surga. Jangan disamakan dengan malaikat yang jaga neraka. Malaikat yang jaga neraka itu walaupun namanya malaikat jaga neraka, wajahnya menyeramkan, wajahnya menakutkan. Dan tidak ada di neraka itu orang yang tersenyum, nggak ada. Tapi kalau di sorga semuanya tersenyum. Kalau begitu, kalau di dunia kita ini murah senyum, ciri-ciri kita penghuni sor sorga. Tapi kalau kita di dunia ini murah cemberut, ciri-ciri kita penghuni neraka. Simple senyum. Cuman se senyum. Ternyata senyum itu bukan cuman. Anda pengen kaya, buktikan saja. Tiap hari senyum. Ketemu orang senyum. Sedekah. Buktikan, nggak usah pakai pakai teori macam-macam. Karena orang senyum sedek, sedekah. Sedekah duit mungkin susah. Coba kita sedekah senyum. Senyum itu akan bawa orang lain jadi senang dengan kita. Hatinya akan jadi lapang, hati kita pun ikutlah lapang. Nah, nanti pulang dari sini, coba praktekkan ketemu dengan yang lain walaupun nggak kenal mesem. Minimal ngantuknya hilang. Ya, minimal ngantuknya hilang. Saya mau ngasih hadiah buat Anda semua, pecinta solawat, pecinta maulid simtut, duror. Bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Apa itu hadiahnya? hadiahnya adalah salah satu doa yang ada di Simtu Duror ini solawat yang luar biasa yang tidak kita perhatikan. Kita cuman baca saja tapi kita nggak perhatikan. Simtu Duror ini penuh dengan solawat. Tapi kalau kita ambil yang satu ini sebetulnya satu ini cukup. Cukup, nggak baca solawat yang lain cukup. Walaupun kita itu haus solawat, semua solawat dibaca. Kenapa? Karena semua solawat sudah dirangkum oleh Habib Ali Al-Habsyi dalam solawat yang satu ini. Semua solawat yang ada di jagat raya sudah dirangkum oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi dalam solawat yang satu ini. Saya mau nanya, kira-kira jenengan pengen nggak dapat solawat tersebut? Betul. Bener. Yakin. Nanti nggak dibaca. Dibaca enggak kira-kira? Hah? Insya Allah itu insya Allah beneran atau insya Allah Allahumma salli wa sallim. Ini kata Habib Ali. Allahumma salli wa sallim. Duhai Allah, limpahkanlah solawat dan salam bi ajallis solawati wa ajma'iha. Dengan sebuah solawat yang teragung dari semua solawat yang ada wa ajma'iha dan dengan satu solawat yang bisa merangkum, mengambil, mengumpulkan seluruh solawat yang a, yang ada dan akan ada. Wa askat tahiyati wa ausaiha dan berikan salam penghormatan yang paling suci, yang paling luas serba mencakup segala-galanya. Ala hadzal ladzi waffa bihaqqil ubudiyah kepada hamba yang satu ini. Habib Ali itu kalau di Maulid Seribu Dulur tidak pernah berkata beliau. Selalu mengatakan hadzal nabi, hadzal habib. Nabi ini loh. Ya, nabi yang ini loh. Kekasih yang ini loh. Kenapa? Karena kita kalau baca maulid itu disuruh menghadirkan nabi di depan kita. Jadi nabi ini loh nabinya, ini bukan nabi yang di sana. Ini nabinya ada di depan kita. Itu membuktikan tidak pernah terlepas dari diri nabi dari diri Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habzi. Wa baraza fiha fi qil'atil kamal wa qama bihaqqi rububiyyati fi mawatil khidmati wa aqbala alaihi ghayatal iqbal salatan Lanjutannya masih. Salatan yattafsilu biha ruhul musalli alaihi bih. Berikan solawat kepada Rasulullah ini dengan sebuah solawat yattasilu biha. Kalau dibaca, ruhnya orang yang bersolawat ini bisa nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pengen nyambung sama Nabi enggak? Ngapunten. Ini di sini ada live streaming. Seluruh dunia nonton. Namanya live streaming itu butuh koneksi internet butuh koneksi internet. Kalau koneksi internetnya nggak ada ya nggak bisa nyam nyambung. Nah kalau kita itu sudah connect nyambung dengan Nabi Muhammad SAW, bayangkan apa yang pernah dilihat Nabi kita bisa melihat. Apa yang dirasakan Nabi kita bisa merasakan sesuai dengan kadar koneksi kita. Apa yang menjadi rasanya Nabi kita bisa merasakan. Syaratnya satu, ruhnya nyambung. Yang jadi masalah nyambungkan ruh ini nggak gampang. Nyambungkan ruh itu sulit. Dan Habib Ali memberikan dengan mudah. Gak usah susah pak ayah Baca solawat ini dengan khusyuk. Solatan yattasilu biharuhul musalli alibih. Solawat yang dengan solawat terse tersebut. Yattasilu biharuhul musalli alibih. Fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluki bihi wa hubbih. Maka dengan berkat solawat tersebut. Cahaya ikatan cinta orang yang bersolawat tersebut akan terbentang dalam hati orang itu. Wa yuktabu bihabi inayatila fi Maka dengan pengawasannya Allah langsung Allah yang mengawasi orang yang baca salawat ini Allah perintahkan malaikat catat dia masuk dalam kelompok barisan pasukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabilladziina taqasafu sampai akhirnya. Itu kalau di buku Maulid yang awalnya atau di pasal ketiga. Akhir dari pasal ke ketiga, rawi yang ketiga. Baca sholawat ini gak usah banyak-banyak. sepuluh di pagi hari, sepuluh di sore hari dengan kehadiran hati. Insya Allah apa yang Allah berikan pada Habib Ali, kita bisa mendapatkannya. Kira-kira mau nggak? Mau, betul. Ini jawabannya lemes semua nih. Ya, insya Allah ya, ini hadiah dari jadi saya silahkan diamalkan. Mari kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas satu kali saja. Khataman Al-Quran. Kita niatkan untuk ruhnya semua guru-guru kita. Ayah-ayah kita, orang tua kita. Khususnya ada dalam niat saya dan niatnya Gus Rohim, Bib Rahman, niatnya Bib Muhammad, niatnya Pak Purnomo, niatnya semua yang ulama-ulama ada di sini. Ulamatnya teman, niatnya teman-teman saya nggak bisa hadir. Diniatkan. Ya, diniat. Niatkan, khususnya juga saya niatkan untuk Habib Anis beserta seluruh keluarganya, orang tuanya, kakaknya, adiknya, pasangan hidupnya, anaknya dan semuanya Semoga di alam barzah sana bahagia. Ya. Mari kita mulai terus kita doa bersama. Nanti ditutup Gus Rohim dengan doa yang biasa, doa kunut seperti biasanya dengan zikir <clears throat> jalalah tahlil ya.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 Semuanya tirukan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allah. Allah bersama-sama. Allah. Allah. Allah. Panggil Allah kalian. Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Sampaikan keluh kesah hajat kita kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, الله الله الله الله أنت الله يا الله إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Allah Ampunilah kami semua Ya Allah Ampuni khususnya kedua orang tua kami Ya Allah Ya Allah bahagiakan orang tua kami Ya Allah bahagiakan orang tua kami Ya Allah muliakan orang tua kami Ya Allah mudahkan urusan orang tua kami Ya Allah panjangkan usia orang tua kami Ya Arhamar Rahimin Bahagiakan pasangan hidup kami Jadikan rumah tangga seluruh umat Islam bahagia Ya Allah Lindungi rumah tangga umat Islam Ya Allah Jadikanlah pasangan hidup kami semua Pasangan hidup yang bahagia dunia Bahagia akhirah Ya Allah Jadikan anak keturunan kami minal awliya wa salihin jadikan anak keturunan kami buah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah ya Allah saudara-saudaraku sampaikan kepada Allah mohonlah kepada Allah inilah saatnya kita memohon kepada Allah Aku ingin bantuan kalian saudara-saudaraku. Doa kalian diterima Allah. Kalian adalah musafir. Rasul bersabda. Doa ul musafir mustajab. Doanya para musafir dikabulkan Allah. Maka aminlah. Teriakan pada Allah. Ya Allah. Jadikan anak keturunan kami awliya wa salihin. Jadikan anak keturunan kami bahagia ya Allah. Jadikan anak keturunan kami senang ya Allah. Senang hidup di dunia, senang hidupnya di akhirat. Jadikan anak keturunan kami selamat ya Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ya Allah, dekatkan anak turunan kami kepada ulama-ulama-Mu ya Allah. Ulama-ulama di jalan-Mu ya Allah. Dekatkan anak keturunan kami kepada kami orang tuanya, dunia sampai surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbana Ya Karim Ya Allah Khususnya di malam hari ini Hamba memohon Ya Allah Tolong balas kebaikan saudara-saudara hamba ini Ya Allah Mereka langkahkan kaki jauh ke kota kami Ya Allah Mereka tinggalkan rumahnya Ya Allah Bahkan ada yang bisnya terguling Ya Allah Ya Allah. Mereka tinggalkan semuanya untuk menghampirimu ya Allah. Untuk membanggakan hamba dan teman-teman hamba ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah. Tolong berikan balasan yang terbaik kepada beliau-beliau ini ya Allah. Ya Allah. Berikan balasan yang terbaik kepada mereka yang melangkahkan kaki untukmu, Ya Allah. Berikan balasan yang terbaik mereka yang merindukan para awliya wa salihin. Berikan balasan yang terbaik untuk mereka yang merindukan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbi, tolong letakkan mereka semua kelak di surgamu yang tertinggi, Jannatil Firdausil A'la. Letakkan mereka semua di surgamu bersama orang tua mereka, bersama anak keturunan mereka, bersama pasangan hidup mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbi. Berikanlah surgamu untuk mereka semua ya Allah. Surgamu bagimu bukanlah apa-apa ya Arhamar Rahimin. Engkau maha kaya dan engkau maha mengayakan. Maka berikan surgamu kepada mereka semua ya Allah. Hamba tidak dapat membalas kebaikan saudara-saudara hamba ini, Ya Allah. Ya Rabbi, teruntuk seluruh panitia, teruntuk seluruh pemerintah yang membantu, teruntuk keraton Surakarta yang telah mengizinkan alun-alun ini untuk kami, teruntuk seluruh pengurus Masjid Agung yang mengizinkan Masjid Agung untuk acara kami di malam hari ini, Teruntuk semuanya ya Arhamar Rahimin. Tolong sepulang kami dari tempat ini ya Allah. Jadikan tempat ini engkau berkati ya Allah. Jadikan tempat ini engkau berkati ya Rabbi. Jadikan kelak dari tempat ini dari Masjid Agung Surakarta dan halamannya ya Arhamar Rahimin. Menjadi syiar Islam di kota Solo ini ya Allah. Berkatilah tempat ini ya Arhamar Rahimin. Dan tolong ya Allah, jadikan pahalanya untuk saudara-saudara hamba ini ya Rabb. Jadikan pahalanya untuk saudara-saudara hamba ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Engkau maha mendengar hati kami. Engkau maha mengerti. Ya Rabb, mereka memanggil namamu. Ya Allah. Ya Allah. Sungguh indah teriakan mereka ya Allah. Sungguh indah. Sungguh indah. Saudaraku panggil Allahmu. Panggil. Allah. Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah memperdengarkan suara indah ini kepada kami. Jadikan teriakan Allah ini tersimpan di relung hati kami. Dan tolong ya Rabbi. Izinkan kami meneriakkannya saat Israel menjemput kami kelak ya Allah. Allah. Allah Allah Allah hidup ini apa apa hidup ini pertikaian permusuhan penghinaan susah lelah akhirah wal uqba negeri akhirat itulah dambaan kami ya Allah Negeri akhirat itulah keinginan kami. La haya illa hayatul akhirah. La aisha illa aishul akhirah. Ya Rabb. Kami ingin hidup di akhirat setelah umur kami sepanjang-panjangnya berbekal di dunia ini mendekat kepadamu ya Allah. Mereka ahli solawat. Enggak seperti kami ya Allah. Di tengah-tengah kami yakin satu pasti ada yang kau ya Allah. Tolong berkat yang satu ini ampuni kami semua. Tolong berkat yang satu ini ampuni kami semua. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Maafkan cucumu. Tolong dengarkan suara saudara-saudara yang ada di tempat ini ya Rasulullah. Sedari tadi mereka memanggil namamu ya Rasulullah. Mereka umatmu ya Rasulullah. Tolong maafkan kami semua ya Rasulullah. Belum melaksanakan anjuran-anjuranmu, perintah-perintahmu dengan baik. Ya Rasulullah, tolong berikan syafaatmu untuk saudara-saudara hamba ini ya Rasulullah. Berikan syafaatmu yang teragung untuk kami semua. Dalam kehidupan dunia, kubur, berzah, mahsyar, sampai ke surga ya Allah Ta'ala bersamamu ya Rasulullah. Ya Habibullah Ya Imam Al-Anbiya wal-Mursalin Ya Imam Al-Adqiya Teruntuk Kiai Abdul Rahim Habib Abdul Rahman dan seluruhnya Yang mengurus Majlis Riyadul Jannah yang engkau makan setiap malam ahad mereka berkumpul puluhan ribu setiap malam ahad ya Allah. Berkumpul puluhan ribu kesenangan mereka dalam zikir kepadamu. Tolong menjadikan mereka yang seperti ini panjang umur ya Arhamar Rahimin. Panjang umur dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam kelapangan, dalam kebahagiaan ya Rabbana ya Karim dan teruntuk seluruh pejabat, teruntuk seluruh aparat, teruntuk seluruh teman-teman hamba yang bersabar di malam hari ini bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Gantikan kesabaran mereka wasabru thawabuhul jannah. Berikan surgamu untuk mereka semua. Surga di dunia ini dan surga di kubur. Surga di mahsyar. Surgamu yang sekelak di, di, di, di akhiratmu ya arhamar rahimin. Ya Allah. Tiada bosan lisan memohon. Tiada lelah lisan ini menyebut namamu ya Rabb. Ya Allah. Kami tak ingin menutup majelis ini. Kami tak ingin mengakhiri percakapan ini. Kami tak ingin berhenti mendengar suara orang-orang yang memanggil namamu. Maafkan kami jika menghentikan ini ya Allah. Bukan karena kami tidak menginginkan dirimu ya Rabbi. Tapi dunia inilah, dunia inilah yang menjauhkan kami darimu ya Allah. Maka tolong jadikan dunia itu lepas dari hati kami ya Allah. Jadikan dunia itu lepas dari hati kami. Jadikan engkau sepenuhnya ada dalam jiwa kami ya Allah. Jadikan engkau sepenuhnya ada dalam jiwa kami ya Allah. Ya Rabbi. Secara khusus hamba memohon. Teruntuk saudara-saudara hamba dari berbagai daerah relawan-relawan kenal siang, malam. Mereka tanpa sepeser rupiah pun berjuang demi Engkau ya Allah. Tolong untuk mereka semua bahagiakan, bahagiakan, bahagiakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Maafkanlah kami semua. Ya Rabb. Jadikan salah satu tangisan saudara kami ini sebagai penghapus seluruh dosa kami, ya Allah. Allah. Saudaraku, mari bersama-sama kita panggil Allah. Allah. Allah Allah Allah Allah sebut terus Allah Allah Allah Allah Ya Allah tolong kelak akhiri kami dengan seperti ini menyebut namamu Allah dan bertemu dengan dirimu dalam keadaan ridhamu ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوى أولياؤك يا الله والصالح من عبادك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين belum selesai ya Gus Rohim akan menutup majlis seperti biasanya saya khususnya kepada aparat polisi terima kasih yang banyak. Jazakumullah khair. Ini bukan basa-basi, saya ucapkan dari dalam hati. Beliau-beliau ini rela menyempatkan waktu Ramadannya rapat di majelis kami. Beliau-beliau rela menyisihkan waktunya untuk kami. Ucapannya cuma satu, semoga Allah yang ganti dengan kebaikan yang berlipat-lipat selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Untuk teman-teman dari TNI Banser sama. Matur suwun, lemah temes insyaallah Gusti Allah ingkang balas. Dan untuk para kiai yang saya nggak bisa menghormati, belum bisa menghormati. Mohon maaf malam hari ini saya nggak bisa nempatkan jenengan sesuai tempat yang seharusnya. Semoga jenengan bisa terus bersama anak-anak muda ini. Memang anak muda ya begini, penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tapi biarkan anak muda berlari, jenengan-jenengan kawal. Insya Allah kita akan bisa melanjutkan perjuangan leluhur negeri ini untuk menjadikan Indonesia negerinya para wali. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Gus Rohim. Pengumuman dari saya, Pengumuman dari saya, jangan lupa ya, kita nanti selesai doa, pulangnya kita berdiri dulu, nyanyi Indonesia Raya dengan tabuhan rebana bersama-sama ya. Nah, pengumuman dari saya untuk semua teman-teman yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, Jumat besok sudah dimulai lagi waktu jam 8 malam. Bagi yang tidak bisa hadir, bisa mendengarkan lewat streaming audio ataupun bisa nonton langsung dengan streaming video. Untuk tahun 2014 dan 2015 maka kami akan membahas tafsir surat-surat pendek diawali dengan tafsir suratul Fatihah, kemudian berlanjut nanti An-Nas, al falak Al-Ikhlas dan terus juz amma surat-surat pendek.